membicarakan masalah iman aqidah sunnah wal jamaah yang la khilafa fi yang enggak ada ikhtilaf padanya tidak berselisih di antara para ulama termasuk juga para a'immah para imam-imam madhab seperti Imam Malik Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Tidak berbeda bahwa iman qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Wa yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan bisa hilang dengan kekafiran-kekafiran. Sampai kita pada ucapan Razi rahimahullah, "Hadhihi aqidatu ahli sunnah fil iman." Inilah aqidah ahli sunnah dalam masalah iman. Tetapi barakallahu fikum ada beberapa kelompok yang menyelisihi bahkan menuduh kita yang meyakini dengan keyakinan para a'immah yang meyakini keyakinan dan prinsip-prinsip para imam-imam ahlu sunnah dituduh sebagai orang-orang yang ekstrim atau dikatakan sebagai murjiah ila akhirih. Siapa yang menuduh? Haddadiyah. Haddadiyah adalah kelompok ekstrim yang muncul di akhir-akhir ini. Kalau khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Sedangkan Haddadiyah menuduh tokoh-tokoh ahlus sunnah sebagai murjiah. Agak mirip memang dengan khawarij. Karena khawarij pun menuduh para imam-imam dan para ulama sebagai murjiah. Alasannya karena mereka tidak mau mengkafirkan penguasa yang zalim hanya karena masih salat. Kamu murjiah. Tidak menganggap bahwa iman bisa berkurang dan bisa habis. Kata siapa? Para ulama dan juga para murid-murid ulama dan para pengikut ulama meyakini seyakin yakinnya bahwa iman bisa berkurang, bisa berkurang, bisa berkurang dan bisa hilang. Hanya saja ketika mereka berkurang dengan kedoliman-kedoliman, bukan berarti dikatakan kafir. Dan selama masih ada iman, walaupun sedikit, tidak halal darahnya. Ini keyakinan ahlu sunnah. Tetapi mereka menuduh murjiah. Apa itu murjiah? Murjiah ada dua jenis. Jenis pertama aliran yang menganggap bahwa iman tidak bertambah sama sekali dan tidak bisa berkurang. Hanya utuh begitu saja. Dan mereka menganggap bahwasanya imannya Rasulullah, imannya Jibril sama dengan imannya as-saqan Afjarnas, Sama dengan imannya orang yang terbusuk, orang yang terjelek, orang yang paling fasik, orang yang paling zalim. Dianggap sama imannya dengan imannya Rasulullah. Karena menganggap iman sama, tidak bertambah, tidak berkurang. Khonifuddin a'azakumullah. Ini murjiah ekstrim. Maka mereka yang lebih ekstrim lagi berkata bahwa iman cukup dengan ucapan saja. Adapun perbuatan terserah. Mau berbuat apapun imannya tetap utuh. Ini lebih ekstrim lagi. Adapun para imam, imam ahlu sunnah tidak demikian. Itu murjiah yang ekstrim. Ada murjiah yang kedua. Yang di bawah murjiah yang ekstrim. Yang dijuluki dengan murjiatul fuqaha. Murjiahnya para fuqaha. Murjiatul fuqaha. La yudkhiluna al-amal fil iman. Mereka menganggap amal tidak dinamakan sebagai iman. Tidak termasuk iman. Tetapi termasuk ketakwaan katanya. Imannya tidak bertambah tidak berkurang, tapi ketakwaannya bisa bertambah bisa berkurang. Agak mirip dengan mereka, tetapi berbeda. Ahli sunnah adalah orang-orang yang bijak. Kalau memang berbeda, tidak disamakan. Kalau memang kenyataannya berbeda, walaupun sama-sama salah, murjiah yang ekstrim salah, murjiatul fuqaha juga salah. Tetapi kesalahan yang kedua ini berbeda dengan kesalahan yang pertama. Kita lihat caranya dari Syekh Rabi Hafizullah. Perbedaannya walaupun dikatakan mukhalafahnya mukhalafah syani'ah qabihah jiddan lil ayat ala tatadullu ala ziyadatul iman walaupun kesalahannya kesalahan fatal karena menyatakan iman tidak bertambah tidak berkurang dan mengatakan bahwa amal amal saleh tidak termasuk di dalam iman, tetapi mereka menganggap bahwa orang yang berbuat dosa terancam dengan ancaman-ancaman azab. Terancam dengan dosa-dosa. Dan mereka juga berkata ketakwaannya berbeda-beda. Sehingga para ulama membedakan. Bal ba'dul ayat ala naqsal iman. Kita bantah mereka para murjiah yang menyatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang dengan dalil-dalil. Dalil pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul istifa. Ahlul istifa orang-orang pilihan dan dijuluki ahlul istifa karena awal ayatnya berbunyi "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina." Istafaina min ibadina Kemudian kami berikan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami, kata Allah. Alladzina istafaina min ibadina. Orang-orang yang istafaina, yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Allah sebutkan orang-orang ahlul istifa, orang-orang pilihan ini ternyata tiga golongan. Ada golongan yang zalimun li nafsih, yang masih mendolimi dirinya sendiri. Padahal orang-orang pilihan orang-orang beriman. Tapi ada orang beriman yang masih berbuat dosa. Golongan pertama. Golongan yang kedua yang lebih baik adalah al-muqtasid, yang pas-pasan, yang wajibnya dikerjakan, yang haramnya ditinggalkan. Titik. Wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Golongan ketiga yang lebih hebat lagi imannya. Yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dengan amal saleh. Dia kerjakan kewajiban-kewajibannya. Dia kerjakan pula sunnah-sunnahnya. Dia kerjakan yang diperintahkan dengan wajib. Dan dia juga kerjakan apa yang diperintahkan secara anjuran. Dia tinggalkan yang haram. Dia tinggalkan pula perkara-perkara yang makruhat. Yang makruh-makruh juga ditinggalkan. Ini sabiqun bil khair. Berarti berbeda-beda. Tidak sama orang beriman dengan orang beriman yang lain. Ya Yatafawatul iman, berbeda-beda keadaan orang beriman. Faja'ala martabatal 'asiduna martabatal abrar. Berarti Allah dalam ayat ini membedakan kedudukan orang yang asi, yang bermaksiat dengan orang yang taat wal abrar wasabiqun wadzalimun li anfusihim. Ada tiga golongan. Pertama abrar, orang-orang baik. Ini yang pas-pasan, disebut dengan abrar. Yang kedua, yang berlomba-lomba dengan kebaikan, dijuluki dengan as-sabiqun. As-sabiqun yang berlomba-lomba. Sabiqun al-awwalun. Yang ketiga, orang beriman tapi masih mengerjakan dosa-dosa, masih bergelimang dosa, dikatakan zalimun. Orang-orang yang zalim. Tetapi zalim pada dirinya sendiri. as bil khairati wal muqtasiduna humul abrar. Maka mereka-mereka yang sabiqun, yang berlomba-lomba dengan kebaikan, mereka yang pas-pasan mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, orang-orang baik. Sedangkan zalimuna li anfusihim humul usah. Orang yang mendolimi dirinya sendiri adalah ahli maksiat. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa tidak menjadikan seorang kafir. Kezaliman-kezaliman tidak menjadikan seseorang jadi kafir. Maka wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah akan bisa sabar dengan ilmu. Berbeda dengan ahlul ahwa yang dipimpin oleh hawa nafsunya sendiri. Kalau hawa nafsunya sedang marah, emosi melihat keboliman, maka kemudian dia menyatakan dengan kalimat yang ekstrim, kafir, halal darahnya. Dan tangannya mengangkat pedang dan kemudian menebaskan pada mereka, memerangi mereka. Astagfirullah. Ini sahibu hawa, pengekor hawa nafsu mentaati pribadinya sendiri. Yang demikian adalah sahibu hawa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Qala kemudian dikatakan oleh beliau murji'atul fuqaha. Adapun murji'ah al-fuqaha. Murji'ah tapi dari kalangan fuqaha. يخالفون هذه الأحاديث لكنه مع ذلك هناك فرق memang sama menyelisihi hadis-hadis tadi menganggap sama semua iman mereka tidak berubah tidak bertambah tetapi ada perbedaan besar karena gulatul murjiah murjiah murjiah ekstrim berpendapat bahwa ahli maksiat lil wa'id يعرضون للوعيد وأن منهم من يدخل النار فيشاركون أهل السنة بهذا beda dengan gulatul murjiah murjiah ekstrim menyatakan bahwa mereka semua imannya sama pendosa dengan dosa apapun imannya tetap sama dengan imannya malaikat tetap sama dengan imannya Rasulullah SAW tetapi murjiatul fuqaha nggak begitu Murji'ah fuqaha menyatakan imannya tidak sama, tapi ketak imannya sama, tapi ketakwaannya tidak sama. Katanya. Yang bermaksiat terancam dengan ancaman-ancaman azab, bahkan bisa masuk neraka karena dosa-dosanya. Kecuali kalau dimaafkan oleh Allah SWT. Dari sini sama dengan halus sunnah. Famusibatuhum musibah. Maka musibah mereka semuanya musibah juga. Artinya kesesatan juga. Tetapi berbeda dengan kesesatan yang tadi. Siapa yang menyamakan dua yang berbeda, berarti dia tidak adil. Siapa yang menyamakan dua yang berbeda, berarti dia tidak adil, tidak hikmah, tidak bijak. Kalau kenyataannya berbeda, harus kita bedakan. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Ahlus sunnah dan para ulamanya mereka bersikap adil dan insaf. Farraq bainahuma membedakan antara keduanya. Karena antara keduanya farqun kebir baina gulatil murji'ah antara gulatil murji'ah dan murji'atul fuqaha. Keimanan pada mereka masih ada dan ciri-ciri sunnah pada mereka masih ada. Nah. Bahkan sebagian ulama masih memakai kitab-kitab mereka. Bahkan kita kaji di hari Ahad siang di pondok. Mudah-mudahan yang mengikuti dari awal akan tahu. Ketika bab iman, wal imanu kulluhu sawa. Dan iman semuanya sama. Yang berbeda adalah ketakwaannya katanya. Itu murjiatul fuqaha. Di footnote-nya, di catatan kakinya disebutkan ucapan para ulama bahwa ini pendapat yang salah, pendapat yang batil. Tapi kok bukunya masih dipakai? Iya. Karena mereka masih menyatakan bahwa ketakwaannya berbeda-beda dan mereka yang berdosa terancam dengan ancaman adab seperti ahlu sunnah. Maka kesalahan tadi tetap kesalahan. Tetapi para ulama membedakan dengan murjiah yang ekstrim. Wa minal murji'ati man yaqul. Dan di antara murjiah ada pula yang berkata dengan ekstrim iman qaulun bil lisani faqat. Ada yang berkata dengan ekstrim bahwa yang namanya iman hanya ucapan saja. Yaqulun, mereka berkata, al imanu bil lisan. Iman itu dengan lidah Siapa yang menyatakan amanah, siapa yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka dia mukmin. Selesai. Amalannya tidak perlu lihat amalan. Ini lebih ekstrim lagi dari yang tadi. Berarti kalau disusun, yang paling ringan yang murjiatul fuqaha. Kemudian murjiah yang ekstrim, kemudian yang lebih ekstrim adalah ini yang menyatakan dengan kalimat iman hanya ucapan. Apakah ada aliran seperti ini? Ada. Namanya al karamiyah Pengikut al karam Al-Karramiyah. Yaqulun al-iman qawlun bil lisani faqat. Kata mereka bahwa iman itu hanya ucapan saja cukup. Berarti menurut mereka. Munafik adalah mukmin. Karena munafik mengatakan kami beriman, kami beriman. Walaupun hatinya kafir, walaupun ucapan, walaupun perbuatan-perbuatannya kufur, tetap dikatakan dia mukmin karena lidahnya mengatakan amanah, karena lidahnya menyatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu muhammad rasulullah. Ikhwani fid din, Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini adalah akidah yang mengerikan. Sesat dengan kesesatan yang sangat jauh Bagaimana mungkin al-munafiq dengan mukmin disamakan oleh mereka? Munafik mengucapkan la ilaha illallah, mukmin juga mengucapkan la ilaha illallah. Kata mereka sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka dua-duanya mukmin. Astagfirullah. Ada qaulun batil. Ini ucapan yang batil. Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayatnya menceritakan tentang munafikin. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون kata Allah datang kepadamu orang-orang munafik wahai Rasul kemudian berkata kami mempersaksikan bahwa engkau Rasulullah Allah jawab Allah tahu bahwa engkau memang rasul. Tapi Allah mempersaksikan bahwa para munafik itu berdusta. Apa yang berdusta? Pada kalimat apanya dia berdusta? Apakah pada kalimat aku bersaksi engkau Rasulullah? Rasulullah SAW benar-benar Rasul. Benar, tidak dusta. Tetapi persaksian kalian itu hanya di lisan saja, tidak dalam hatinya. Maka engkau adalah munafik. Ini yang dikatakan oleh Allah Taala, inna innahum lakadibun. Mereka berdusta ila ayatin ukhar dan juga ayat-ayat lain fi mawdi' fi mawadi' ukhra di tempat-tempat lain. Allah mencerca munafikin. Allah mencela munafikin. Bahkan Allah katakan fi darkil asfali minan nar. Mereka di kerak yang paling bawah dari neraka. Di kerak yang paling bawah, fi darkil asfal. Wa kashafa halahum wa bayan kufrahum dalam ayat-ayat lain Allah terangkan bahwa mereka bukan mukmin. Bahwa mereka kafir. Wa kama bayyana Allah annahum fid darkil asfali minan nar. Sebagaimana Allah jelaskan pula bahwa mereka di kerak yang paling bawah dalam neraka. Itu jenis murjiah yang ketiga. Bahwasanya murjiah eh, iman hanya ucapan saja. Wa minhum Man yansib ila hadhil firqah annahum yaqulun innal munafiqina fil jannah. Di antara mereka yang ekstrim dari karomiyah, murjiah ekstrim ini, sampai ada yang berkata munafik itu dalam surga. Bertentangan 180 derajat dengan ayat fidarkin asfali minan nar. Allah menyatakan di kerak yang paling bawah dalam neraka, mereka berkata, selama dia berkata la ilallah, maka dia mukmin. Selama dia sudah mengucapkan syahadat, maka dia muslim mukmin sempurna imannya. Walaupun munafik, walaupun munafik, walaupun tidak dari hatinya, walaupun tidak dari hatinya. Astagfirullah. Ini murjiah yang paling ekstrim. Lakin Syekhul Islam ansafu wa haka anhum annahum ma'atiqadim annal munafiqina mu'minun ma'adhalika yakuluna innahum finnar. Tetapi sebagai sikap hikmah, sikap bijak mengatakan apa adanya. Termasuk sifat hikmah dan bijak menyampaikan apa adanya. Bahwa aliran ekstrim tadi menyatakan bahwa munafik mukminun. Tetapi mereka dalam neraka. Ya, aneh kan? Ya sebagai sikap hikmah saja. Artinya aslinya mereka mengatakan mereka mukminun, tapi mereka di neraka. Ini na'udzubillah. Kebodohan yang dipelihara oleh mereka. Lakin al musibah fi ta'rifihim lil imani wa atiqadihim hada tarif al-khabith al iman qaulun bil lisani faqat fayahdaruna iman al-qulub wa amal al-qulub. Maka musibah yang terjadi pada mereka aliran-aliran murjiah ini adalah mereka tidak menganggap amalan hati yaitu keimanan mereka tidak menganggap perbuatan-perbuatan hati. Dan mereka tidak menganggap amalan-amalan zahir sama sekali. Mau berbuat apapun secara zahir, mau keyakinannya keyakinan apapun, pokoknya kalau lidahnya menyatakan aku beriman maka dia beriman. Ada lagi aliran di Indonesia yang menganggap bahwa iman cuma eling saja. Siapa yang eling kepada Gusti Allah, cukup dia mukmin. Ini murjiah juga. Mirip dengan karamiyah. Maka kembali kepada akidah ahli sunnah. Yaitu iman, qaulun wa amal. Amalnya amalul qalbi wa amalul jawarih. Yang namanya iman itu ucapan dan perbuatan. Perbuatannya perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Maka sebagian yang lain menyatakan berarti tiga. Iman, qaulun bil lisan. Wa'tiqadun bil janan. Wal amal bil arkan. Ucapan di lisan. Yang kedua, keyakinan dalam hati. Yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Siapa yang mengucapkan di lidah tapi tidak yakin, bukan mukmin. Siapa yang mengatakan bahwa saya percaya, ngaku yakin, saya yakin, benar yakin, tapi beramal nggak mau. Saya nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau haji, nggak mau menjalankan syariat. Kufur juga. Maka harus ketiga-tiganya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hanya saja perkara-perkara dosa yang dia kerjakan kalau ma'al i'tiqad maka berbeda, tidak sampai menjadikan seorang jadi kafir. Bagaimana ada seorang berdosa tetapi keyakinannya bahwa itu adalah hak? Contohnya, setiap orang yang berbuat dosa, kalau ditanyakan, kamu yakin ini halal? Ya enggak sih, tapi saya butuh. Nah, perampok, pencuri yang masih punya iman ketika ditanya, kamu kenapa hak orang lain? Itu kan bukan hakmu. Apa itu perbuatan yang halal? Kalau masih punya iman, pasti akan menjawab, ya enggak sih. Emang haram, tapi mau bagaimana lagi? Cari yang halal aja susah. Ah, cari yang haram aja susah. Apalagi mau cari yang halal. Ini ikhwan ibn menunjukkan apa? Masih punya iman. Tokoh politik yang ucapannya mengerikan. Ucapannya mengerikan. Kalau syariat Islam ditegakkan di Indonesia, yang terjadi bukan persatuan tapi persatean. Wah, orang-orang yang terburu-buru menyatakan kafir karena mencerca syariat Islam. Mencerca syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berkesempatan untuk duduk bersamanya dan kita tanyakan, maksud Bapak ketika mengatakan seperti itu apa? Apa itu bukan syirik, bukan kufur? Astagfirullah, nggak mungkin saya mencacah syariat. Saya beriman pada Allah dan Rasulnya. Saya beriman bahwa syariat itu paling sempurna. Tetapi sekarang ini belum saatnya. Kalau diterapkan, sekarang akan terjadi pertikaian yang besar. Pertikaian itu maksudnya dia bersatuan tadi. Lepas dari bisa diterima atau tidak diterima ucapan dia. Karena itu ucapan politikus. Lepas dari benar atau salah, tetapi berarti dia masih punya iman. Masih punya iman. Dosa saya, kafir saya kalau mencela syariat katanya. Itu saya dengar sendiri bukan dari orang lain. Kebetulan ketemu dalam satu acara. Ditanyakan, itu apa? Itu mengerikan sekali ucapan Bapak. Saya muslim, gak mungkin saya mencela syariat. Maksud saya sekarang ini belum tepat saatnya. Kafir saya kalau saya mencela syariat. Berarti dia masih punya iman. Maka barakallahu fikum. Ahli sunnah membedakan antara orang yang berbuat dosa tetapi masih punya i'tiqad dengan orang yang jelas-jelas membenci dan tidak punya keyakinan bahkan kemudian mencerca, mencemooh, mengejek. Maka tentunya dia kafir. Dalilnya Allah katakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olokkan, mengejeknya, mentertawakannya? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. muslimin yang saya hormati. Kalau orang kafir ya dari dulu memang mencela Islam. Tapi yang kita heran ini kalau ada seorang muslim yang mencerca ayat-ayat Allah Subhanahu wa itu yang yang kita heran. Apakah dia punya iman, punya cinta? Apakah dia mencintai Allah dan Rasulnya? Apakah dia beriman pada Quran wa sunnah? Itu yang aneh. Wa yata'allaquna bihadha al fasid aliman bil lisani Maka Murji'ah hanya bergantung pada ucapan saja kalau sudah berucap iman, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah selesai. Ngomong apapun, berbuat apapun, yakin atau tidak yakin, tetap mukmin. Fahum aydan min ghulatil murjiah, maka mereka adalah murjiah-murjiah ekstrim, madhabuhum fasid, akidah mereka rusak. Wa yujarri alartikabil ma'asi wal billah akhirnya mereka membuat kaum muslimin bergampang-gampang dengan dosa yang penting kita kan sudah sahadat Gak apa-apa berbuat dosa, apapun gak apa-apa. Yang penting kita syahadat, selesai. Ini mengerikan sekali. Kama anna madhab al-murjiah al-ghulah, madhab al-murjiah al-fuqaha fihi yujarri ala ma'asi. Kejelekan ini tadi eh, muncul pula dari akibat kesalahan murjiatul fuqaha yang menyatakan bahwa iman tidak bertambah tidak berkurang. Akhirnya orang berbuat dosa dengan tenang. Wah, apa apa. nggak akan berkurang iman. Iman akan tetap sempurna. Wa yujarri ala mukhalafati kitabillah dan akan membuat orang berani menyelisihi kitabillah, menyelisihi sunnah Rasulullah fayati ilal ayati allati tajullu ala ziyadatil iman fayata'awwaluha karena keyakinannya seperti itu maka setiap melihat ayat yang berbicara tentang iman bertambah iman bertambah ditakwilkan diselewengkan maknanya pada makna lain kalau kalian mengatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang, yang berkurang ketakwaan, bagaimana dengan ayat Allah? Fazaduhum imana. Mereka bertambah imannya. Bagaimana dengan ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana kalau dibacakan pada mereka bertambah imannya. Bagaimana dengan ayat-ayat ini? Bertambah imannya, bertambah imannya, bertambah imannya. Kalau bertambah imannya dengan dibacakan ayat-ayat Allah, berarti ada yang tidak bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Iya kan? Otomatis. Kalau Allah mengatakan siapa yang begini bertambah, maka siapa yang tidak begini tidak bertambah. Berarti ada yang tetap, ada yang bertambah, ada yang sedikit, ada yang banyak imannya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Berarti iman manusia berbeda-beda. Berarti iman yazidu wa yanqus. Ada yang bertambah, ada yang berkurang, ada yang tetap. Qala Lakin ma'adhalika hunaka farkun kabir. Tetapi tetap kita katakan berbeda. Murji'ah ekstrim dengan Murji'ahatul fuqaha. Al-iman al-ma'rifah fayadkhul fi ta'rifihi asy-syaitan wa fir'aun wa namrud wa ghairuhum min 'atat al-jababiratil kafarah. Masih ada lagi Murji'ah yang lebih ekstrim lagi. Apa itu Murji'ah lebih ekstrim lagi? Sudah berapa kita sebutkan Murji'ah? Sudah tiga. Masih ada yang lebih ekstrim lagi. Yang namanya Murjiah yang paling ekstrim adalah Murjiah yang berkata iman itu cukup keyakinan. Yang penting yakin. Jadi kalau ada orang di antara Nasrani ya, dalam hati kecilnya berkata, sesungguhnya saya yakin Islam itu benar. Dia sudah mukmin. Walaupun belum mengatakan masuk Islam. Walaupun belum asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini aliran yang lebih ekstrim lagi dari kalangan murjiah. Ya, Iyadan billah. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan yang seperti itu. Alladzina hum fi hadid hadidin minal kufur. Orang yang seperti ini jelas-jelas sudah terjerumus dalam kekufuran. Jadi menurut aliran yang terakhir ini, iman cuma yakin dalam hati. Mirip-mirip dengan yang di Indonesia Iman cukup dengan eling, sholat tidak penting, puasa tidak perlu, nggak harus. Yang ini tidak perlu, baca syahadat saja nggak perlu. Yang penting ada yakin cukup. Astagfirullah, astagfirullah. Kullu nas ya'rifun azza wa Berarti menurut mereka Firaun mukmin. Karena Firaun mengatakan Sungguhnya aku yakin dengan apa yang dibawa oleh Musa ketika matinya. Tapi Allah tidak terima. Mengapa? Sudah terlambat, sudah war-war. Al-an, apakah sekarang? Fakat asaita belum? Engkau telah menentang sebelumnya. Padahal dia sudah menyatakan amanah bi Rabbi Musa wa Harun. Berarti dalam hati kecilnya sudah meyakini. Demikian pula Namrud dan keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, dilemparkan dengan manzanik di lapangan api, lapangan itu dipenuhi kayu bakar dan penuh dengan api, berani dilemparkan ke tengah. Ternyata Allah jadikan api itu dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah engkau dingin dan tenang menenteramkan Ibrahim. Maka Ibrahim tenang, duduk santai di tengah api bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dipanggil beberapa keluarganya termasuk ibunya untuk melihat, sini, ini api tidak panas. Dan dia berkata, sungguh sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Apakah dia mukmin? Kalau belum bertauhid, kalau belum masuk Islam, masih belum dikatakan mukmin. Tapi menurut mereka, Namrud sudah beriman. Karena sudah ada keyakinan. Fir'aun sudah beriman karena ada keyakinan. Wal jababirah al kafarah bahkan tokoh-tokoh kafir rata-rata hati kecilnya menyatakan memang la ilaha illallah adalah hak. Hampir semua orang-orang kafir fitrahnya, hatinya berkata bahwa itu hak. Hanya saja malu kalau masuk Islam gengsi. Itu saja. Apakah mereka mukmin? Khonifuddin azakumullah. Kullun nas ya'rifun Allah. Semua manusia mengenali Allah. Ada yang mirip dengan ini lebih ekstrim. Bukan meyakini. Cukup kenal Allah mukmin. Cukup kenal Allah saja mukmin. Kullun semua manusia kenal Allah. Abu Jahal kalau mau memboikot Nabi dengan sumpah demi Allah, berarti kenal Allah. Bahkan dalam tulisan perjanjiannya ditulisi dengan nama Allah. Hanya saja Nabi menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata kami nggak kenal Rahman Rahim. Tulis saja Bismillahirrahmanirrahim. Tulis saja bismikallahumma. Maka perjanjian Hudaybiyah yang ditulis antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir, Quraisy, musyrikin itu dengan nama Allah. Bismikallahum. Apakah mereka mukminun? Berarti mereka mukminun. Kalau mereka mukminun kenapa diperangi dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq? Ini keekstriman murjiah نسأل السلام والعافية بل يعترف أنه خالق السماوات والأرض ومع ذلك فهو من أكفر الكافرين Abu Jahal kenal Allah. Fir'aun kenal Allah. Namrud kenal Allah. Bahkan Fir'aun menyatakan, Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab bab as-sama bab as-samawati Dikatakan oleh Fir'aun, <coughs> Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi. Agar aku bisa naik ke pintu-pintu langit. Untuk melihat Tuhannya Musa. Untuk melihat. Aku mau lihat Tuhannya Musa. Aku menduga jangan-jangan dia dusta. Dia tahu bahwa Allah ada di atas. Ya, di langit paling tidak lebih pinter dari wahdatul wujud kan wahdatul wujud kan mengatakan Allah nyatu dengan bumi Allah nyatu dengan ini dan sebagainya Fir'aun masih lebih pinter dikit menyatakan aku ingin naik ke langit aku ingin lihat Tuhannya Musa Tuhan Musa di atas tinggi toh dikatakan oleh Allah dengan tawud Tagha fil ardi. Allah katakan ala alal ard Alat dan togo maknanya sama. Sombong di muka bumi, menjadi tawud di muka bumi. Jala kaumahum syia Menjadikan kaumnya berkelompok-kelompok dipecah belah oleh dia agar dia bisa menguasai. Ila akhirih. Wassalamualaikum warahmatullahi ya. Paling tidak pada sore hari ini kita mendapatkan akidah ahli sunnah tentang iman bahwa iman mencakup ucapan, perbuatan dan keyakinan dan bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan-ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sedangkan yang menyelisihinya adalah murjiah dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Ada murjiatul fuqaha, ada murjiah ekstrim, ada yang lebih ekstrim, ada yang lebih ekstrim. Di antaranya ada karamiyah, dan ada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa dengan pertanyaan. Tafadhalu barakallahu fikum.